بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Situd Durar. Kita masih pada prinsip yang pertama yaitu ikhlasuddin lillahi subhanahu wa taala. Ini prinsip mengikhlaskan agama, memurnikan agama, memurnikan ketaatan dan ubudiyah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan bahwa kedudukan ikhlasuddin dalam agama ini kedudukan mengikhlaskan agama, memurnikan agama, memurnikan ketaatan kepada Allah taala dia adalah kunci dalam agama ini menempati posisi akar seandainya itu adalah pohon, menempati posisi pondasi seandainya itu adalah rumah, dan itu yang menjadi wasiat-wasiat para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berwasiat kepada anak cucunya. Dan demikian pula wasiat Lokman hamba Allah yang saleh. Demikian pula bahwa tauhid ini pula yang menjadi dakwah utama dan pertama semua para Nabi Allah alaihi salatu wasalam sebagaimana diantaranya Allah sebutkan tentang dakwahnya semua nabi dan rasul Antum bisa lihat di antaranya dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala kisahkan dakwanya Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Suaib dan nabi-nabi berikutnya yang disebutkan Allah di dalam surat tersebut. Bisa antum buka surat Al-A'raf nanti dari ayat 50-an ke sana. Kisah-kisah dakwah para Nabiullah Allah salatu wassalam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka seperti diantaranya laqad arsalna nuhan ila qaumihi dan sungguh telah kami utus Nabiullah Nuh kepada kaumnya fakala berkata Nabiullah Nuh ya qaumi butullaha ma lakum min ilain ghairu wa kaumku Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ibadailah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya buat kalian selain Allah taala. Ucapan ini persis yang diucapkan Hud, Saleh, Syuaib, ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Yang semua ayat-ayat ini menyebutkan tentang dakwah para Nabiullah Allah alaihi dengan permasalahan yang berbeda-beda antara yang ada pada kaumnya Nabiullah Nuh, kaumnya Nabiullah Hud, kaumnya Nabiullah Saleh, kaumnya Nabiullah Lut, kaumnya Nabiullah Shu'aib. Permasalahan yang dominan di masyarakat berbeda-beda. Ada yang mereka rusak dalam masalah moral, rusak dalam masalah ambisius kekuasaan, rusak kesombongan di dalam masalah keibatan-keibatan dan kekuatan mereka, ada yang rusak dalam masalah ekonomi. Tetapi semua para nabi alaihissalatu wassalam memperbaiki dari satu pijakan yang sama, mengajak mereka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang totalitas menjadikan ibadah mereka hanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena itu adalah solusi, akar solusi, yaitu solusi yang paling mendasar untuk memperbaiki segala kerusakan yang ada. Karena sungguhnya semua fenomena kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia itu tumbuh dari akar yang sama, tidak adanya pengagungan mereka kepada Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Karena tidak mengagungkan Allah inilah muncul kesyirikan, muncul kekafiran, muncul kemunafikan, muncul kebedahan, muncul kemaksiatan yang tidak segera ditaubati. Ini diantaranya adalah kerusakan karena ketiadaan pengagungan kepada Allah atau tipisnya pengagungan mereka kepada Allah Ta'ala. Sedangkan tauhid mengajarkan pengagungan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul hatinya diteguhkan dengan akidah tauhid sehingga hati betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala sehingga dia akan mewujudkan amaliah-amaliah sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Allah Ta'ala Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah, maka benar-benar itu menunjukkan adanya alamat takwa di dalam hati seorang. Hati seorang ikhwan tidak akan terwujud ketakwaan yang hakiki kecuali hati yang mengagungkan Allah taala. Dan tidak akan hati mengagungkan Allah kecuali hati itu mengenal Allah taala. Dan dengan itu hati akan betul-betul kokoh. Hati ikhwan dikatakan hati, kalbun, sumial kalbu kalban litaqallubihi. Hati itu dikatakan hati karena berbolak-baliknya. Karena hati ini gampang berbolak-balik. Dan itu akan bisa kokoh, bisa mantap, bisa teguh apabila diteguhkan, diikat, dikokohkan dengan akidah. Oleh karena itulah orang-orang yang mereka hatinya tidak tertanam akidah, maka goncangan-goncangan sedikit saja bisa menghancurkan bangunannya. Sebagaimana rumah yang apabila pondasinya tidak kokoh, gempa sedikit, goncangan sedikit akan bisa hancur rumah itu. Beda dengan rumah yang pondasinya kuat, pondasinya kokoh, maka goncangan yang kuat terkadang tidak merusak bangunan itu seandainya ada kerusakan rusak-rusak ringan yang gampang diperbaiki. Beda ketika pondasinya tidak yakni kokoh. Demikian juga hati manusia ketika mereka tidak memiliki ikatan akidah tauhid yang kuat, kadang goncangan fitnah yang sedikit akan bisa langsung menghancurkan ini kehidupannya, ini karena rapuhnya, lemahnya hati mereka yang kosong daripada akidah tauhid, pengagungan kepada Allah Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ikhwan, yang masa dakwahnya 23 tahun, separuh umur dakwah lebih, dakwahnya berkutat antara akidah tauhid, antara pembentukan bangunan-bangunan hati, tanaman-tanaman hati. 23 tahun Nabi yang 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang 13 tahun ini 99% ayat-ayat yang turun semuanya bermuatan akidah tauhid tentang Allah, yaumul akhir, tentang risalah yang semua berkaitan dengan i'tiqad keyakinan-keyakinan sehingga memakan waktu separuh umur dakwah beliau lebih. Demikian juga ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah seperti ketika Nabi mengutus Muad bin Jabal radhiyallahu anhu apa wasiat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi kepada Muad bin Jabal innaka ta'ti qauman min alil kitab ya Muad anda nanti akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlu kitab. Maka falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Jadikan yang pertama kali Anda dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ajakan untuk mereka mentauhidkan Allah taala. Dalam riwayat yang lainnya ila ayyuwahidullaha sampai mereka mentauhidkan Allah. Sehingga benar-benar ajakannya mendidik pertama kali agar mereka menjadi ahli tauhid. Orang-orang yang mereka benar-benar siap menghambakan totalitas kepada Allah Fa Fa'in hum ata'u kalidalik. Kalau mereka telah mentaati anda dalam urusan ajakan mentauhidkan Allah fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim hamsa salawatin fi kulli yaumin wa seandainya mereka telah mengikuti Anda mentauhidkan Allah taala ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat yang lima waktu dalam sehari semalam Khonifillah untuk melihat bagaimana pendidikan Nabi kepada para sahabat dalam mendakwahkan tauhid di tengah-tengah kaumnya atau kepada masyarakat yang didatanginya. Singkat cerita bahwa dakwah tauhid, silsilah dakwah semua para Nabi Allah alaihi salatu dakwah utama Rasulullah SAW dan dakwah yang diwasiatkan pertama kali Nabi kepada para utusannya saat mereka berdakwah. Maka kata beliau, seperti yang telah kemarin kita bacakan, bahwa penyimpangan umat ini sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari ajakan kepada tauhid. Wa ala hadza fa inna jami'ad da'awat al-qa'ima ala da'wal islah walati la turaqis ala tauhid wala tantaliqu minhu yusibuha minal inhirab bihasabi bu'diha min hadal asril azim. Berdasarkan dengan ini semuanya, maka seluruh jamaah-jamaah dakwah yang mengajak manusia kepada perbaikan dan kemudian mereka tidak fokus kepada perkara tauhid dan tidak menjadikan titik tolak dakwahnya dari tauhid maka akan menimpa kepada para jamaah dakwah ini berbagai macam penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari poros dakwah tauhid. Semakin jauh dari poros dakwah tauhid, semakin banyak penyimpangan yang mereka lakukan. Beliau memberikan permisalan contoh kalladzi kalladzina afnau a'marahum fi islahi muamalatil muamalatil khalqi fima bainahum di antara mereka ada yang seumur hidup atau banyak menghabiskan waktu mereka untuk benar-benar membenahi bagaimana muamalah di antara para hamba, gerakan moral, dakwah moral, tetapi kemudian mereka tidak memperhatikan sama sekali muamalah mereka, muamalah hamba dengan Robnya, dengan Allah Ta'ala. Sehingga mereka melakukan pendidikan moral tapi mereka tidak mengadakan pendidikan bagaimana berakhlak kepada Allah Ta'ala. Padahal sehebat apapun, sebagus apapun dalam bermuamalah dengan para hamba, seandainya mereka tidak memiliki muamalah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muamalah mereka kepada hamba la yang fa tidak bermanfaat sama sekali. Kita semuanya telah berulang kali kita sampaikan satu contoh di antara yakni apa yang dialami pada zaman Nabi. Kehidupan di zaman Nabi. Berapa banyak orang-orang yang mereka memiliki muamalah yang baik kepada manusia, dermawan, menghormati tamu dan semisalnya. Ini merupakan kebaikan-kebaikan muamalah. Semisal Ibnu Jud'an di antaranya Orang yang yang terkenal super dermawan kalau dia harus uh, nyervis tamu maka mangkoknya pun harus diraih dengan tangga karena tingginya tumpukan mangkok yang intinya super dermawan dan bagus sekali muamalahnya. Tapi kata Nabi Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga karena dia tidak memiliki tauhid. Demikian pula yang lain-lainnya. Sehingga alangkah sangat yaitu rawannya orang yang mereka menghabiskan umur dakwahnya untuk memperbaiki muamalah di antara manusia tapi tidak perhatian sama sekali dengan urusan tauhid. Ini musibah besar. Kemudian contoh lagi Kaladina, afnau akmarohum fi musawalati anzimah al-hukmi bi ghayati islahin nas min tariqiha ada sebagian orang menghabiskan waktunya untuk benar-benar meraih loncatan-loncatan jabatan sehingga bisa menempati jabatan-jabatan strategis di pemerintahan sehingga karir-karir politik. Tetapi bersama itu sama sekali wala yuk wala yaktif ah, wala yaktarifuna li aqidatihim wa aqidati mad'uwihim. Tetapi bersama dengan itu, gerakan-gerakan upaya untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik yang dia sangka dia akan bisa melakukan perbaikan-perbaikan strategis dengan menempati jabatan-jabatan tersebut. Lalu sama sekali mereka tidak peduli dengan akidah dirinya dan akidah para pengikutnya. Sehingga tidak ada penekanan dakwah kepada diri dan pengikutnya berkaitan dengan akidah tauhid. Ini juga sama akibatnya mereka tidak tidak tahu bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk mendapatkan jabatan politik itu segala kemampuan, segala daya dan upaya, waktunya, tenaganya, pikirannya dicurahkan habis-habisan untuk mendapatkan jabatan-jabatan tersebut. Tapi kemudian berkaitan dengan yaitu mengetahui dan menunaikan haknya Allah, hak tauhid, perbaikan hubungan hamba dengan Allah nggak terperhatikan sama sekali. Sanya membahas sekilas saja, si lalu aja sepintas lalu aja, lewati ceret, ibaratnya uh, makan waktu, yang lainnya itu satu jam lebih, tauhid dua tiga menit cukup. Red, hanya dilewati aja. Seakan-akan sekedar tabaruk saja. Tidak ada fokus. Tidak ada perhatian. Seakan-akan ini nggak penting. Atau bahkan boleh jadi memandang tidak perlu diajari umat tentang tauhid. Karena nggak mungkin muslimin musyrik. Ini alangkah sangat jauhnya daripada pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Bahkan lebih tragis lagi. Beliau katakan, "Fakaifa idza Apalagi bagaimana lagi? Bahkan mereka yang terkadang sudah kerasukan penyakit hisbiyah dengan sebab hisbiyah, fanatisme, lalu yang terjadi bahkan ya tabuna ala duat ila tauhid. Bahkan kemudian mulai mencela dai-dai yang mengajak kepada tauhid. Dengan apa itu di antara tuduhan-tuduhannya yudhayi'ul waqt menghabiskan waktu nggak segera kelihatan hasilnya. Khwanifillah antum melihat orang bangun rumah. Kadang-kadang itu kalau baru bangun pondasi lama nggak kelihatan kelihatan kok nggak cukruk cukruk cukruk kelihatan dilihat mata karena pondasi letaknya memang di bawah tanah kependem sehingga nggak nggak segera kelihatan ini hasilnya tapi ini adalah penentu penentu nanti yang akan ditegakkan di atasnya bangunan semegah apapun jangan segera anda ingin memandang megahnya bangunan tapi anda tidak pernah berpikir pondasinya maka jangan menyesal kalau nanti begitu ada sedikit goncangan akan ambrek atau akan runtuh bangunan itu yang Anda bangun indah-indah. Qanifillah, ini adalah manhaj. Ini adalah kurikulum yang mesti diperhatikan dengan benar. Dan dakwah yang seperti ini bukan alternatif. Kalau saya tak fokus sajalah ekonomi. Kalau kami tak fokus sajalah pendidikan. Kalau kami tak fokus sajalah, ini apalagi. Lalu dakwah tauhid itu itu alternatif. Biar ada kelompok sendiri. Kelompok kita fokusnya ini, nggak bisa. Selama kita menjadi pengikut Nabi, wajib setiap kita dakwahnya berawal dari tauhid. Setelah itu silahkan ada mau fokus. Mau fokus teknologi, mau fokus pendidikan, mau fokus ekonomi. Tapi dakwah tauhid tidak bisa di, di nomor 2, 3, 4, 5 atau sekian. Gak bisa. Harus tetap nomor satu. Setiap ini kewajiban setiap kita. Setiap kelompok. Setiap orang yang mereka mengusung dakwah Islam kalau dia mengusung dakwah Islam, mesti yang pertama kali yang didakwahkan itu. Alhamdulillah, lebih besar lagi, berarti misbah lagi. Penentangan terhadap dakwah tauhid bahkan terkadang semakin keras. Di antara yang kemudian label-label buruk terhadap dakwah tauhid dinisbatkan kepada seorang yang sangat ini uh, eh, sangat menonjol dalam gerakan dakwah tauhid sampai berdirinya negeri Saudi yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu orang yang gerah dengan dakwah tauhid ini dan banyak kelompok-kelompok yang gerah yang paling utama adalah orang-orang yang mereka berkhidmat kepada kuburnya itu sangat besar. Kuburiyun. Orang-orang yang mereka menghidup-hidupkan kuburan dan khurafat. Bagaimana mereka mencurahkan atau menjadi akidah pokoknya berkaitan masalah kubur. Ini yang paling keras menentang dakwah tauhid dan banyak dan banyak mengeluarkan ittihamat al-akal kadibah gelaran-gelaran dosta. Ia ini membuat ia ini mengadadakan kedostaan terhadap dakwah yang mulia ini. Dakwah yang hakikatnya adalah mengusung dakwah tauhid dan kembali kepada sunnah dakwah yang menegakkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah agar dakwah ini ini dan yang namanya orang ingin menjauhkan manusia dari hakikat dakwah yang hak satu di antara senjatanya adalah ittihamat al-batilah tuduhan-tuduhan yang batil yang palsu ini sudah sejak zaman dahulu kala dari zaman orang-orang kafir menghadapi dakwahnya para nabi antum tahu sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum membawakan dakwah tauhid, beliau itu ibaratnya manusia masa depan, tokoh idola, digelari al-amin, semuanya ridho kepada Nabi, orang yang paling waras akalnya, dan paling menjadikan mereka semuanya yakni sepakat dengan keputusannya itu nabi sebelum diangkat menjadi nabi Bahkan mereka tidak ada yang men, yang ma, tidak ada yang pernah mendapatkan nabi berdusta. Yang ada dilihatnya jujur dan jujur dan jujur dan jujur. Tapi begitu Nabi telah mulai mendengungkan dakwah tauhid, maka Anda dia sendiri bagaimana mereka langsung melontarkan berbagai macam ucapan-ucapan dan gelaran-gelaran yang keji kepada Nabi. Kadzab, pendusta. Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Syair, penyair. Kahin, dukun. Ini tentu sangat menyakitkan Nabi Sallam. Tapi itulah cara musuh untuk membuat manusia lari dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk itu akan berlangsung sepanjang zaman yang dilakukan orang-orang yang mereka bergelimang dalam syirik dan bedah dalam menyerang dakwah tauhid dan sunnah. Kata para ulama, modal mereka itu adalah yaitu al-kadhib, kedustaan, iftiraat dan mengada-ada. Kalau mau membantah ilmiah ikhwan yang kita semuanya sekolah, itu mesti mana karyanya, mana bukunya, dinukil halaman berapa, perkataannya bagaimana, kesalahannya di mana, dibantah satu persatu. Tapi ahlul bidah tidak akan begitu. Dia hanya akan melontarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang palsu. Sehingga sesuatu yang tidak nyata pada yang dituduhkannya. Antum melihat ketika para ulama merodut atau mengerot umpamanya Syiah Rafidhah. Syiah. Allah sebutkan kitab ini, halaman sekian, ucapannya begini, yang kesalahannya di sini dibantah kemudian satu persatu. Ini seandainya bantan ilmiah. Tapi yang namanya tuduhan gak ada model kayak gitu. Contoh sekarang. Dakwah ini kemudian digelarkan dengan dakwah Wahabi. Penamaannya saja nisbatnya bingung. Kemana? Pem kalau itu dialamatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab Abdul Wahab ini apanya Muhammad ikhwan? Bapaknya. Ini ajaran bapaknya atau ajaran Muhammad yang mau di yang mau dikritik ini atau yang mau dituduh ini? Kalau ajaran bapaknya bahkan konon dikisahkan bapaknya itu akidahnya seperti keumuman yang bahkan bertentangan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tabaruk. Misalnya kalau begitu masyarakat semuanya Wahabi. Karena mencocoki dengan ya ini apa yang ada pada bapaknya. Kalau nisbatnya kepada Mu'abdul Wahab yang sudah sekian ratus tahun yang lalu ada gerakan Wahabi yang disesatkan para ulama dan itu karena memang betul-betul sesat yaitu apa yang pernah dibawa oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu abad kedua sekitar tahun 211 yang berkembang di Maroko, Afrika Utara. Siapa Ikhwan? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini Khawarij Tulen. Khawarij Tulen. Penumpah darah dan disesatkan para ulama' Ini kalau dinisbatkan ke sini cocok. Tapi enggak. Ini alapnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mestinya Muhammadi. Tapi khawatir kalau Muhammadi nanti orang prosok-prosok, ini pengikut Muhammad, pengikut Rasulullah SAW. Maka Wahabi juga mumpung ada fitnah Wahabi pada abad yang ke dua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup pada abad berapa, kawan abad 12. Abad 12. Ekonomilah ini pertama, nisbat namanya sudah bingungi. Yang kedua, tuduhan-tuduhan tafsil tentang beliau atau ajaran beliau dan para ulama yang sejalan dengan beliau. Tuduhan pertama diantaranya khawarij. Tuduhan yang kedua penumpah darah. Pengkafiran pada muslimin. Tuduhan yang ketiga mujassimah tajsim. Tuduhan yang keempat anti salawat, Tuduhan yang kelima benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak cinta Rasul. Tuduhan yang ke ini enam bahkan mengaku membuat mazhab kelima. Tuduhan yang lebih kecil lagi mengaku sebagai nabi baru. oh tuduhannya ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri. Sekarang lihat pertama, tuduhan khawarij. Apa sih khawarij itu, ikhwan? Cirinya apa? Antum silahkan pelajari sekta khawarij. Khawarij punya sekta banyak macam. Begitu muncul khawarid, muncul lagi pecahan-pecahan, pecahan-pecahan, pecahan. Memang ahlul ahwa, ahlul bida ini pasti akan sangat rawan potensi pecah-pecah karena memang mereka mengikuti hawa nafsu. Tapi khawarid punya kesep, punya pemikiran yang sepakat. Paling tidak tiga. Satu, pengkafiran terhadap Ali dan Muawiyah serta dua hakim yang menjadi utusannya. Hakim yang diutus oleh Ali siapa Ikhwan? Siapa? Hakim yang diutus oleh Ali siapa? Abu Musa Abu Hasan Abu Musa Abu Musa al-Ashari yang diutus yang diutus oleh Ali siapa? Amr ibn al-As eh, yang diutus Muawiyah adalah Amr ibn al-As yang dari Ali Abu Musa Asari, yang dari Muawiyah Amri bin As. Akhirnya dua-duanya sepakat, ada kesepakatan. Ah, kesepakatan dari dua hakim ini yang menjadi titik tolak pengkafiran Khawarid kepada Ali dan Muawiyah karena dianggap berhukum dengan hukum manusia. Lalu ayatnya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang kedua yang menjadi kesepakatan aliran Khawarij yaitu pengkafiran terhadap pelaku dosa besar. Pengkafiran terhadap pelaku dosa besar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari dosa besar yang dia lakukan, maka dia kafir khalid dan finar. Yang ketiga, wajibnya memberontak kepada penguasa yang dianggap dolim. Ini adalah tiga poin pemikiran yang disepakati di kalangan Khawarij dengan sekian banyak sekte. Sekarang antum lihat ulama-ulama yang dituduh Wahabi yang hakikatnya mengajak kepada tauhid dan sunnah mana pernah Anda dengar mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah bahkan yang ada pembelaan mati-matian kepada para sahabat Nabi dari tuduhan-tuduhan dusta para pendusta para ulama sangat gigih membela para sahabat Nabi dan tidak pernah ada satupun oknum dari kalangan para ulama yang dituduh ulama Wahabi yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Satu. Yang kedua, apa tadi yang kedua tuduhannya? Apa pemikiran pemikiran Khawarij? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan yang ada para ulama yang dituduh Wahabi itu paling hati-hatinya dalam masalah takfir. Ikhwan yang perlu difahami kaidah-kaidah besar masalah takfir. Satu, tidak akan para ulama ini mengkafirkan kecuali yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Hak takfir itu hanya ada pada Allah dan Rasulnya. Yang Allah dan Rasulnya kafirkan wajib kita kafirkan. Yang tidak tidak boleh kita kafirkan. Ahlul kitab dikafirkan Allah enggak? Dikafirkan. Wajib kita mengkafirkan. Musyrikin juga demikian. Tapi muslimin adalah muslim, tidak boleh dikafirkan kecuali ada bukti-bukti yang yang akurat. Insyaallah kita lanjutkan pesan kita pada uh, pertanyaan akan datang binillah, mudah-mudahan manfaat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.